السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد untuk mengawali sejarah hitam Yahudi saya ingin sampaikan sejarah manusia awal. Diawali Nabi Adam alaihissalam menurut versi kebanyakan ahli sejarah seperti yang diturunkan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya beliau diturunkan di Mekah sementara Hawa di Jeddah Kemudian setelah pasca Nabi Sis, maka putra putri anak cucu Nabi Adam hijrah ke daerah namanya Sumaria, kemudian dinamai Babilonia, lalu sekarang Irak. Di sanalah akhirnya melahirkan anak cucu yang terkenal yaitu Nuh alaihissalam dari Allah Arah Taruh bin Nakhur. Kemudian setelah banjir selesai yang Allah katakan fastawat 'alal judi mendarat di daerah judi yang tepatnya di daerah <clears throat> Kabupaten Al-Jazirah yang dekat perbatasan antara Turki dengan Irak maka meninggalkan tiga keturunan yang pertama Hak Sam melahirkan Nabi Ibrahim dan nanti kita akan seriusi ceritanya di sini. Kemudian Ham melahirkan anak namanya Sudan, kemudian hijrah ke daerah Afrika. Kemudian pada dekade berikutnya, ya, hijrah ke daerah India yang akhirnya dinamakan suku Dravida dan sebagian kecil ke Papua dan ke benua Australia yang disebut dengan suku apa? Enggak, orang hitamnya. Pokoknya hitam aja deh. Taib. Kemudian anak yang ketiga adalah Yafid memiliki dua anak. Yang pertama Ya'jud, Ma'jud. Kemudian yang keduanya adalah Yunnan. Yunnan nanti melahirkan anak namanya Tauron. Tauron nanti melahirkan dua anak Mongol sama Tartar kemudian melahirkan anak namanya Ilhan, Ilhan memiliki anak namanya Hulako, Hulako memiliki anak namanya Cengeskan. Cengeskan nanti memiliki anak turun di antaranya adalah Timur Leng. Nah, diri sekalian, selanjutnya kita sekarang menseriusi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia menurut kesepakatan ahli sejarah. Kemudian akhirnya tinggal di Palestina. Walaupun pernah hijrah juga ke Mesir, ketemu Raja Mesir yang akhirnya istrinya ingin diperkosa tersebut. Ya, ini kalau panjang nanti nggak bahas Yahudi repotnya, masalah waktu juga. Sebetulnya kita ingin nanti so kemudian setelah tunduk takluk terhadap dakwahnya Nabi Ibrahim dikasih hadiahlah hajar. Kemudian akhirnya anak cucunya dibawa ke daerah Palestina. Yang pertama, eh, Nabi Ibrahim alaihissalam nikah dikasih hadiah Hajar. Kemudian lahirlah Ismail. Karena cemburu dari Sarah, maka akhirnya Allah perintahkan untuk berpindah ke daerah Oasis, yaitu Hijaz. Oasis itu istilah yang dipergunakan daerah-daerah padang pasir yang berair dan ada mata airnya. Itu namanya oasis, termasuk Hijaz. Berkembanglah di sana karena ada suku Jurhum datang. Akhirnya Nabi Ismail menikah dengan salah satu putri Jurhum. Namun akhirnya terjadi kles bahkan terjadi perang setelah itu, maka Jurhum terusir. Maka disitulah akhirnya hidup Al-Khuza'ah Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memiliki anak dari Sarah Ishak. Ishak inilah memiliki dua anak, yang pertama Yakub, yang kedua Ais atau Aisu dalam bahasa Arabnya. Aisu inilah nanti menjadi bawa bapaknya Romawi, bapak moyangnya Romawi bangsa Rum, yaitu Eropa. Makanya kenapa Yahudi sama Eropa itu lebih dekat karena memang satu ibu. Eh, satu bapak, maaf. Nah, hadirin sekalian, sebetulnya keinginan dari ibunya, yaitu istri Nabi Ishak, yang didoakan menjadi Nabi itu Ais, yaitu Aisyu. Namun, akhirnya yang sering disuruh untuk menyiapkan makanannya Nabi Ishak ya adalah Aisyu. Namun kadang-kadang Nabi Yakub ya, eh, atau Yakub alaihissalam itu menyuguhinya sementara Ishak itu buta. Ya, buta. Kemudian yang sering didoakan, yang ketiban doanya semoga menjadi nabi adalah Nabi Yakub. Dari situlah terjadilah iri, hasud sehingga hampir crash bunuh-bunuhan. Akhirnya diperintahkan oleh ibunya Nabi Yakub ini hijrah ke Haron yaitu bergabung tinggal bersama pamannya di sana, yaitu saudara ibunya namanya Laban. Akhirnya di sanalah menikah dengan anaknya paman. Dan di dalam syariatnya Nabi Yakub alaihissalam, adik kakak boleh dinikah dalam satu pertalian. Cuma adik nggak boleh nyalip kakaknya, dahului kakaknya. Yang pertama kali dilirik Nabi Yakub adalah Rohil adiknya. Karena apa? Alasannya wajar, manusiawi, hatta Nabi pun bercinta. Katanya Imam Ibnu Hazm. Karena rohil itu cantik. Nah nanti nanti usut-usutannya kenapa Bunyamin sama Yusuf itu ganteng. Nah hadirin sekalian akhirnya Laban mengatakan kamu nggak bisa menikah dengan Rohil kalau nggak menikah dulu dengan Laya. Akhirnya nikahlah dengan Laya ya, yang memang tidak terlalu cantik, tapi Allah kasih keberkahan dari Laya saja memiliki anak tujuh. Kemudian Rohil memiliki dua anak, Yusuf sama Bunyamin. Nah dari sini. Ganteng itu turunan, ganteng itu bibit, cantik itu bibit. Bukan gara-gara dibacain surat Yusuf jadi ganteng. Ngambek baca surat Yusuf 41 kali kalau bapak kundet emak hitam ya keluarnya nggak jauh-jauh. Oke. Okay. Nah, diri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah pernikahan. Dari Rahil dikaruniai dua. Tujuh sama dua berapa? Sembilan. Kemudian Laya memberikan hadiah budak kepada Yakub lahirlah dari budak laya ini dua. Berarti berapa? Sebelas. Kemudian Rohel juga nggak kalah saingan. Ngasih hadiah budak kepada Yakub lahirlah dari budak satu. Jumlahnya berapa semua? Dua belas. Inilah anak cucu dua belas yang pernah Allah menyitir menghabarkan ucapan Nabi Yusuf Inni ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban saudaranya sebelas. Wasyamsa bapaknya wal qamara ibunya ra'aituhum li sajidin menghormat yang ke-12 beliau nah hadirin sekalian ceritanya berarti kita masuk ke sini setelah mulai terjadi aksi pembuangan Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuang oleh salah satu saudaranya. Ya, di sumur akhirnya ditemukan saudagar. Dijuallah oleh penemunya ke salah satu orang di Mesir ternyata di, di, eh, mereka yang membeli adalah keluarga raja yang tidak lain adalah istri Firaun. Eh, maaf, istri Fir'aun bukan Fir'aun yang Musa ya. Fir'aun itu Ramses, titel raja. Karena, maaf, dulu raja-raja itu punya titel. Kalau Raja Romawi titelnya Kaisar. Raja Persia Kisra. Raja Yaman Tuba. Raja Mesir, apa? Fir'aun. Raja Afrika apa? Nah, Jashi. Ini detail-detail. Nah ini sekalian akhirnya dipelihara dirawat. Ya, dari sinilah kita lihat beberapa sifat. Bagaimana hasadnya seorang Yahudi dengan begitu tega hanya karena iri dibuang saudaranya. Akhirnya dibesarkan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir berkembang biak di sana. Ya. Menjadi banyak. Nah, saya ingin cerita hadirin sekalian cerita surat Yusuf secara singkat. Setelah Nabi Yusuf mulai agak de ini remaja. Sudah mulai terlihat kenggandengannya dan ketampanannya dan ternyata istri-istri Firaun ini tertarik. Akhirnya membuat tipu daya. Dimasukkanlah di dalam kamar dengan pura-pura. Yusuf, bikinkan saya makan dan minum ke kamar. Setelah itu dikunci dengan dandanan yang sangat menarik. <clears throat> Kemudian <clears throat> dia mengatakan hai talak. Masya Allah. Kalimat rayuan. Yang aslinya hadihilak dilembutkan hai talak. Suatu rayuan yang maut dan mematikan. Kalau bukan karena hidayah dari Allah. Bahkan walaqad hamma biha wa hammad Hampir Nabi Yusuf sudah menyengaja dan dia juga. Akhirnya Nabi Yusuf teringat mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Larilah akhirnya dikejar sampai ditarik bajunya sobek belakang. Akhirnya kepapasan dari kejar mengejar itu Fir'aun. Ada apa ini? Wah, ini Tuan Fir'aun kurang ngajar anak kamu angkat ini. Masa saya akan diperkosa? Akhirnya sang bayi yang masih orok menjadi saksi. Wahai Tuan Raja, lihat pakaiannya. Kalau sobek belakang, kalau sobek depan yang mau berarti Yusuf, kalau sobek belakang berarti yang mau istri anda. Ternyata yang dilihat sobek belakang. Apa kata Fir'aun? Karena istrinya banyak. Dan disinyalir oleh ahli sejarah. Fir'aun ini nggak begitu punya cemburu alias dayus. Akhirnya mengatakan kepada istrinya, udah kamu jangan ulangi lagi ya. Sob ya, lain kali jangan gitu. Coba. <laughs> Ini kan dayus itu. Ya, dayus. Akhirnya terjadilah pergunjingan di antara istri-istrinya dan wanita istana. Masa wanita secantik itu tergoda sama anak angkatnya? Apa murahan? Berapa murahannya wanita tersebut. Di dalam hati sang wanita itu berbisik. Ini orang nggak tahu yang sebenarnya. Akhirnya mereka-mereka diundang dalam jamuan makan. Dikasih pisau sama apel. Kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar untuk membawa makanan ngeladenin tamu-tamu tersebut. Masya Allah, ini bukan manusia. ya Ini malaikat sambil ngiris apel ternyata dia diiris itu jari-jarinya. Ya, walhasil rekayasanya tidak kena dan Nabi Yusuf teguh bahkan lebih memilih penjara di penjaralah sampai lama. Akhirnya diri sekalian penjara sekarang sudah mulai kelihatan nampak kebenaran dan membenarkan Nabi Yusuf. Mimpilah sang raja. Dengan mimpi yang aneh. Ada tujuh sapi kurus memakan tujuh sapi yang gemuk. Aneh banget. Dicari tukang nujum dan ahli takwil seluruh Mesir gak nemu. Akhirnya salah satu temannya yang dulu di penjara ngimpi saya akan nuangkan homer untuk raja saya kamu nanti akan bebas yang satunya ngimpi-ngimpian cerita saya bawa daging dipatok oleh burung elang kamu nanti akan dipancung makanya jangan suka bikin-bikin mimpi Yusuf wah saya ingat tuan raja ada Yusuf nih takwilnya itu nggak meleset kalau mementakwilin mimpi akhirnya datang diingatkan gimana kamu saya suruh ingatkan keraja kamu udah belum? Maaf, sob, lupa saya. Ya, ini raja saya ngimpi aneh. Ngimpi dia mendapatin sapi tujuh kurus memakan sapi daging. Sapi tujuh yang gemuk. Nanti akan datang paceklik. Masa subur yang begitu subur selama tujuh tahun. Maka suruhlah raja kamu untuk tanam cocok. Sebanyak-banyaknya sebagian dimakan sedikit dan banyaknya disimpan. Kemudian nanti akan datang masa paceklik tujuh tahun yang menghabisin simpenan selama tujuh tahun. Ternyata nggak meleset. Betul. Kok yang diceritain Yusuf ini nggak ada yang meleset. Akhirnya dipanggil. Terutama mendekati paceklik. Akhirnya Allah lah yang menempatkan seseorang. Subhanallah hikmah ya ikhwan. Siapa mengira akhirnya Allah menempatkan pada kemuliaan lewat jalan kesusahan. Makanya antum kalau diuji oleh Allah susah, jangan gampang gusar dulu. Coba bayangkan betapa kundahnya ibunda Nabi Musa alaihissalam. Saat anaknya kan <clears throat> Fir'aun itu ceritanya memberikan komando, instruksi, siapa saja yang melahirkan anak laki-laki, sembelih. Wah, akhirnya laki-lakinya habis. Laporan dari beberapa punggawonya, Tuan Raja, ini kalau disembelih terus kita nanti nggak dapat pekerja budak-budak laki-laki semua perempuan yang ngangkut batu siapa, yang bercocok tanam siapa? Oh gitu ya. Udah gini aja, putusan raja sampaikan kepada semua prajurit yang tukang nyembelih. Setahun disembelih, setahun tidak. Akhirnya pas putusan sembelih lahirnya Nabi Musa. Pas putusan gak disembelih lahirnya Nabi Harun. Nah makanya Harun selamat. Coba menurut prediksi manusia. Bayangkan Pak. Siapa ibu yang rela melepas. Udah gitu dibuang di sungai Ternyata hikmah Allah coba bayangkan. Dipertemukan lagi, nyusui plus dapat gaji. Coba kalau nggak proses itu mana ada orang tua dapat gaji? Hmm? Nggak ada. Subhanallah. Anak kembali lagi nyusui proses kesayangan dijalankan plus dapat upah coba bayangkan. Ujian yang diawali dengan berbagai macam kesulitan mendatangkan kemudahan. Kembali lagi ke Nabi Yusuf. Setelah itu ada misalnya Nabi Yusuf diangkat menjadi kabulok. Ya, kabulok. Loh ini kan bukan keren-kerenan memang begitu ya. Akhirnya dia mengatakan ij'alni ala khazainil ard wahai tuan raja jadikanlah saya penjaga kudang hasil bumi. Apa namanya sekarang? Kabulok. Oh itu. Akhirnya pacekrik sudah mulai datang. Di antero dunia. Coba bayangkan letaknya saudara-saudaranya di mana Pak? Nabi Yakub di mana tadi? Ya, sampai ini kayaknya nggak konsentrasi deh. Palestina perbatasan daerah Yordania. Ya, lebih dekat ke daerah Mesir tapi pojokan. Datanglah mencari makanan karena ada kabar sal ini di kerajaan itu dijual murah ya dan di sanalah bisa mendapatkan bahan pokok gandum datanglah saudaranya kemudian diladenin pertama kemudian dikatakan lain kali kalau kamu tidak mendatangkan saudara kamu Bunyamin, saya nggak akan ladenin lagi berikutnya. Wah, Wahai Tuhan, kalau nanti saya bawa adik saya yang ini, bisa celaka yang keduanya. Nabi Yusuf ingin memastikan, apakah ini saudara saya? Oh iya benar nih. Akhirnya udah, bilangin sama bapak kamu. Pokoknya kerajaan tidak akan melayani kalau kamu tidak mendatangkan saudara kamu itu. Ya udah, Tuhan, kita akan coba rayu bapak kita. Ya udah, kamu kan biasa ngerayu, disindir sudah mulai. Ya dulu kan ketika ngajak ke hutan kan rayuan gombal. Bapakku, insya Allah tenang, dia akan aman, nggak dimakan serigala. Kemudian saya jaga. Ternyata pergi pada waktu isya supaya nggak kelihatan tangisan buayanya. Nah ini taktik. Makanya Yahudi itu pinter sejak dulu. Pak pinter ngibulin maksudnya. Datang dia ini malam, ini menjelang Isya, Yebkun menangis. Kemudian mengatakan, Bapakku, apapun yang saya ceritakan walaupun benar, engkau tidak akan bakal membenarkan. Wahai bapakku, ternyata Yusuf dimakan serigala. Apa kata saya kamu kan? Tapi Nabi Yusuf diunjukin, eh, Nabi Yakub diunjukin baju. Loh, kok bajunya Oh, Hebat banget serigala mau makan dilepas dulu bajunya. Serigala cerdas nih. Katanya Nabi Yusuf di dalam hatinya. Kok ada? Serigala mau makan bajunya dilepas dulu. Eh, ada nggak Pak? Masya Allah. Ya, katanya serigala, eh, kamu manusia yang saya makan, saya lepas dulu bajunya. Bidamin kadib membawa darah-darah dusta yang percak-percaknya tidak menunjukkan itu dimakan. Apalagi dia kecolongan membawa baju nggak robek. Terlepas taktiknya kurang cerdas ketika itu. Coba kalau disobek-sobek, dicakar-cakar, terus nyangkarnya pakai opo juga repot dia. Gitu. Nah, hadirin sekalian, akhirnya dibawalah. Ya, kata bapaknya, kamu jangan masuk pintu satu pintu bersama-sama. Makanya udhulu min bin Mutafarriqoh Taktik Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Memang segala sesuatu perlu manajemen. Apa taktiknya? Biar kalau ditangkap satu nggak ditangkap semua. Kena masalah satu nggak kena semua. Anakku hilang kabeh Inggu. Ya kan gitu. Akhirnya udkhulu min bin mutafarriqah. Masuk pintu masing-masing, ya. Bunyamin pintu satu, dua, tiga. Jangan melebu bareng-bareng. Nanti kamu salah, salah semua. Ketangkap, ketangkap semua. Kalau ada masalah. Akhirnya betul. Ya sudah tahu. Wah ini adik saya Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam bikin akal supaya Bunyamin ditahan. Dimasukkanlah dalam takarannya itu apa? al malik. Takaran raja yang terbuat dari emas. Dimasukkan ke situ. Wahai saudara-saudara yang sekarang ini lagi beli gandum tak dulu, jangan pulang. Raja kehilangan takaran beras, takaran gandum. Ini kayaknya ada yang nyolong ini nih. Tahan dulu. Setelah dicek satu persatu, nampaknya gerombolan ini nih yang nyolong nih. Yo, cek. Wahai tuan, jangan main tuduh. Kita nggak seperti itu. Cek aja kalau bener. Akhirnya dicek satu persatu. Terakhir Nabi eh Bunyamin. Nggak ada. Nah kan. Sudah mulai seneng dua. Yang kedua. Nah nggak ada kan. Plek yang ketiga Bunyamin. Dah. Aduh. celaka gue. Wah. tuh. Apa yang saya omongkan ke bapak saya. Padahal kita sumpah. Ini yang terakhir pak. Pokoknya kita jaga. Nggak akan saya ulangi. Hilang lagi. Ini. Udah. Apa? Udah. Bilangin aja sama bapak kamu. Saudara kamu ini nyolong. Kan yang lainnya juga begitu juga. Itu, disindir lagi dia. Ya, disindir lagi. Akhirnya setelah mereka pulang, Bunyamin dimasukkan ke dalam ruangan, dipeluk. Jangan takut. Aku Yusuf. Subhanallah. Betapa pertemuan tangisan, berpelukan, kemudian melepaskan kerinduan. Akhirnya dia di, di istana, dihormati, diinikan. Akhirnya datanglah cerita. Bapakku udah terserah deh. Kita diapain? Bunyamin ini ternyata nyolong takran. Ditahan sekarang di kerajaan. Nah lo kan apa kata gue lo? Itu ibarat kata orang Jawa. Gue bilangin udah gak usah dibawa-bawa. Itu kan. Hilang lagi nih. Saudaranya yang awal aja belum ketemu. Sekarang hilang lagi. Udah bapakku, yang lama jangan disebut-sebut lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Gue udah tobat. Gitu. Udah, sekarang jangan putus asa. Ya? Ya? hari Innahu la yai'asu min rauhillah illahu illal qawmul kafirun. Kemudian Nabi Yusuf juga menghibur adiknya. Wala tabtais bima kanu yasnaun. Jangan takut terhadap apa yang mereka perlakukan kepada kamu tadi ditangkap, diambil seakan-akan kamu maling. Sebetulnya saya saudara kamu, aman. Mudah datang. Ya, wahai tuan raja, wahai tuan, bapaknya anak ini udah mulai terang. Sudah kayaknya kita tidak dimaafkan ini kalau tidak dibalikkan. Ini saya tahu kalian-kalian ini kan anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dia juga sudah mulai ini kayaknya Yusuf, tapi nggak nyeplos, tapi nggak ngomong. Akhirnya dibuka dulu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Innaka antala Yusuf. Kamu Yusuf ya? Iya. Masya Allah. Pertemuan terakhir. Ya. Minta maaf semuanya. Udah sekarang pulang ya. Bawa baju saya. Lempar ke muka orang tua saya Nabi Yakub maka nanti akan datang mata yang buta akan bisa melihat kemudian bawa semua ke sini. Akhirnya apa? Sebelah saudaranya yang duluan Bunyamin bersama Samsa wal Qamar ibu bapaknya datang sujud artinya menghormati Nabi Yusuf alaihi salam karena dulu menghormat dengan cara sujud masih dibolehkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya Allah memponis summa layab'atsanna ilaihim ya ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adab Allah akan terus mengirimkan kepada Bani Israel orang-orang yang mengerikan azab sampai hari kiamat. Hadirin sekalian, dari pembebasan-pembebasan yang diberikan oleh Allah pertama kali setelah pindah semuanya berkembang biak di, Mesir ya ini udah mulai cerita Bani Israel membuat pembentukan apa komunitas masing-masing anak turun ini menikah sesama sukunya Nabi Yusuf meninggal dunia Fir'aun yang sekarang ini juga meninggal yang baik muncullah akhirnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam nah ini sudah mulai Fir'aun jahat Ya. Karena diawali dengan mimpi dan perlu diketahui, Pak. Dulu itu sebelum ada Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, bahkan kitab selah dibuang dan sampai kapanpun itu yang menjadi ajaran utama itu mimpi. Hatta sekarang pun. Orang itu kalau sudah tidak beragama dengan baik, nggak menjadikan rujukan mimpi. Walaupun kita tidak tampil, mimpi itu ada yang ar-Rahmani, ada yang anafsani, ada yang syaitani. Tapi mimpi. Mimpi kayaknya kerajaan ini akan dihancurkan oleh seorang anak, gulam dari Bani Israel. Makanya titah raja, sabda raja berbunyi, siapa saja yang lahir laki-laki bunuh. Akhirnya Nabi Musa lahir. Aduh. Apa yang sekarang? Ya, Dilakukan oleh ini ibunya dikasihkan wahyu oleh Allah berupa ilham. Disuruh untuk membuang di kotak, kemudian dilempar ke sungai Nil. Nah ini ternyata ditiru oleh lakon Sunan Giri. Sunan Giri itu dibuang di laut Kidul utara, ini utara, kemudian ditemukan oleh Ratu Pinatih. Nanti kalau sudah Wali Songo selesai kita bedah di sini. Ya. Nah, dari sekalian ternyata saudara ibunya ini yang paling sayang sekali sama Nabi Musa. Ya. Ngikutin larinya. Kodak itu Pak. Coba bayangkan Pak. Itu kan nggak gampang. Dibuntutin. Sambil seakan-akan orang tidak mau. Wah, enggak eh, kalau dia memantu. Sampai akhirnya dilihat dari kejauhan. Kok kodak ini mampir ke tempat pemandian istri-istrinya Fir'aun. Ya. Nah, tiguh ponaan. Udah deh. Ah, tuh. Manusiawi. Masuk ke kandang macan, Pak. Ya, udah. Putus asa udah. Hmm. Lapor sama kakaknya. Kak, udah. Tawakal aja. Pasrah. Kenapa, dek? Ya, Musa itu nyangkut di tempat pemandiannya istri si Fir'aun. <laughs> Ya Allah. Habis anakku. Secara naluri habis. Wong dibuang itu untuk menghindari Fir'aun. Lah kok malah nyari Fir'aun? Ya coba bayangkan. Dibuang itu tujuannya untuk menghindari Fir'aun. Lah kok malah kota ini? Allah atur sampai Fir'aun. Udah. Menurut perhitungan manusia udah. Wassalam. Akhirnya ternyata Allah memiliki aturan dan ketetapan lain. Istrinya yang akhirnya masuk Islam, yang secara sembunyi-sembunyi, yang dikatakan oleh Rasulullah, sempurna dari kalangan laki itu banyak, tidak ada sempurna dari kalangan perempuan kecuali empat, Khadijah, Asia, Maryam sama Fatimah. Ternyata dimasukkan rahmat di dalam hatinya, sayang sama anak itu Akhirnya ternyata Pak, nggak tahu mungkin apa karena hebatnya, cerdasnya, cantiknya. Fir'aun itu hanya bisa lolos sama perempuan ini. Istri satu-satunya. Dia menjelasin. Wahai Tuan Raja, kalau ini anak kita pungut, barangkali ada kebaikan untuk kita. Dirayu ini jelaskan, ya udah kita pungut aja. Allahu Akbar. Disusuin seluruh wanita dicariin di istana, nggak ada yang mau. Akhirnya Pak Punggawanya disebar. Eh sekarang cariin untuk anak angkat ini yang bisa nyusuin. Nah di sini adik Sudni ibunya tadi udah ngitarin kerajaan terus. Memantu nasib punakannya di mana kabarnya apa digorok apa hidup. Akhirnya denger denger cari susuan. Wah langsung dia yang merangsak. Eh tuan saya yang nyariin. Lo nggak usah kemana-mana. Gue yang nyariin. Insya Allah top. Markotop. Nah udah. Langsung cari ketemu. Ya otomatis ketemu. Ibunya. Kak sekarang ini Tuan Raja ternyata tidak membunuh anak. Ini anak kakak. Musa bahkan mencari ibu susuan. Wah. Tuh. Wa asbaha فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربتنا على قلبها litakuna minal mu'minin. Kata Allah, jadilah hati Nabi Musa itu ngeplay. Ya Allah, rasanya, gembiranya. Hampir-hampir saking senengnya, iku anakku. Hampir ditunjukkan, ini anak saya. Kalau bukan karena ditali oleh Allah, ditekan oleh Allah, diikat oleh Allah, mulutnya berbicara. Laula an rabatna ala qalbih qalbiha litakuna minal mu'minin. Akhirnya disusuin otomatis langsung wong ibunya plus dapat upah bulanan. Coba bayangkan. Siapa kira Pak itulah aturan Allah, ketetapan Allah. Makanya jangan suka monis nasib dunia ini menurut kacamata kita. Menurut ukuran kita. Kacamata pikiran kita, otak kita itu cekak Pak. Apa yang kita anggap jelek, belum tentu nanti akan jelek terus di hadapan Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairan lakum. Mungkin saja itu enggak enak buat kamu seperti jihad, tapi itu lebih baik nanti ke depannya buatmu. Akhirnya disusuin, besar sampai gede. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam tengkar sama orang Kipti, bangsanya Nabi eh, Fir'aun. Membela saudaranya Bani Israel karena eh, Bani Israel ini tengkar sama Kipti. Ya otomatis darah asobiyah itu pasti ada. Dibela. Belanya itu cuma misah, nengah-nengahin. Cuman ini Kipti nyerang terus. dicorokin begini, mati. Makanya Nabi Musa itu terkenal kekar kuat. Lah dicorokin ini aja mati apalagi jotos. Wah itu remek. Wah, itu. Akhirnya apa? Dia bingung. Aduh, saya bunuh orang. Tapi dia masih tetap tinggal sambil terus bertanya-tanya. Akhirnya yang tengkar ini ngulangin lagi si Bani Israel ini. Temannya ini. Kamu tengkar terus. Kerjaannya udah dibelain. Terus ngomong. Eh Nabi Musa, eh Musa kamu akan bunuh saya ya. Seperti kemarin bunuh orang Kipti. Wah kebongkar udah. Oh ternyata yang bunuh kemarin Musa. Akhirnya direncanakan untuk dibunuh. Karena udah dicari-cari. Akhirnya ada orang yang menasihatin. Sungguh saya termasuk orang-orang yang jujur, ikhlas. Memberikan informasi ini. Musa, pergi kamu. Supaya kamu aman dari pembunuhan mereka. Akhirnya pergi di malam hari dengan berjalan kaki Pak. Sampailah ke desanya Nabi Su'ad alaihissalam. Masya Allah. Nabi Su'ad di mana? Di Gunung Kidul. Eh, Nabi Su'ad di Yordania. Makanya ada terkenal Wadi Su'ad Di sana Saking capeknya istirahat di bawah pohon. Ya menjelang-menjelang maghrib. Ini kok ada banyak orang-orang e, mengembala kambing, minumin air, gerombol. Kenapa? Ada dua perempuan yang agak di atas bukit nunggu sambil apa namanya kambingnya di kanan kirinya. Ditanya, kenapa deh? Ini saya tidak akan meminumkan kambing saya sebelum laki-laki itu pergi semua. Karena saya nggak mungkin berdesak-desaan sama mereka. Wah ini wanita solihah banget ini. Akhirnya dengan dia keinginan untuk berbuat baik, datanglah ke apa namanya telaga tersebut. Ternyata Allah berikan ilham di bawah batu besar yang di tengah itu telah mata air diangkat nama Nabi Musa. Coba bayangkan Pak. Diangkat. Makanya Bani Israel untuk adu jotos nggak ada yang berani sama Nabi Musa. Gua angkat ternyata amber itu airnya sehingga melober semakin lebar tempat peng, peng, apa, peminuman itu sehingga bisa minum. Pulang dia cerita sama bapaknya, bapakku ada pemuda hebat ya tadi kita antrian nyari minum kambing kita ternyata sulit diangkat itu batu Udah, sekarang kamu balik. Ya, dua berdua biar pertemanan. Beritahu bapak bapakku ngundang kamu untuk makan malam, makan ini uh, sore. Setelah itu Nabi Musa datanglah. Adapun kisah kisah-kisah dramatis yang diusung oleh Israiliyat yang katanya ketika Nabi Musa di belakang, terus ini anak-anaknya di depan, kena angin padang pasir melihat auratnya itu Israiliyat. Akhirnya Nabi Musa milih yang di depan nanti kasih syarat aja ya. Kalau belok kanan kanan, belok kiri kiri, terus terus gitu. Akhirnya sampailah kepada Nabi Nabi Shu'aib. Diceritakan, tenang. Kamu nanti akan jadi nabi. Itulah resiko daripada dakwah. Dan Fir'aun itu memang terkenal togut. Terkenal melampaui batas. Akhirnya kamu tinggal di sini dulu. Ya. Nah, ditawarilah, kamu mau nikah enggak dengan anak saya? Pilih salah satunya. Katanya di dalam Israelia dipilih yang kelihatan betisnya tadi. Apalagi bapaknya sudah mengetahui juga yang kelihatan betisnya tadi itu muji-muji terus. Ya, akhirnya yang usul untuk diangkat jadi pegawai adalah ter, anak tersebut. Ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai bapakku, angkatlah dia untuk menjadi karyawan kita. Engkau kan udah tua, saya juga perempuan. Ngembalam kadang-kadang sore-sore juga kayaknya nggak etis. Akhirnya ditawarin 8 tahun nikah, maharnya 8 tahun ini buruh kerja tambah dua tahun bonus kalau memang mau. Akhirnya terjadilah pernikahan. Setelah sepuluh tahun, Nabi Musa pamit. Ya. Untuk menemui Fir'aun dan berdakwah. Sampai dalam perjalanan melewati eh, apa namanya Turi Saina. Gunung Turi Sina yang dikatakan watini wa zaituni wa turi sinin. Ya. Di sanalah dia melihat air ini apa cahaya. Katanya istri ini dia, istriku, ya, kamu di sini ya, saya akan ambil itu cahaya dekat nanti buat penerangan perjalanan kita. Ini berjalan malam kok nggak nyampe-nyampe itu. Waduh, istriku tak tinggal jauh ini. Sampai akhirnya sampai kepada cahaya. Ya. Wahai Musa, lepaslah sandal kamu. Kamu di tempat Inna Gabil wadil muqaddasi tua. Idhab ila fir'auna innahu taqa taqa. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Fakadzaba wa Dan seterusnya. Akhirnya datanglah mendakwai Fir'aun. Wah, ini sudah mulai. Oh, ini nih anak. Mahin terhina, digedein sekarang nggak punya syukur. Memang dasar anak keparat, wah dimarah-marahin. Udah nggak jelas ngomongnya. Memang Nabi Musa itu agak cadel, makanya dia ketika datang untuk mendawai Fir'aun berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirnya minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah Harun ini sebagai pendampingnya karena dia itu ngomongnya fasih lancar. Makanya Allah pesan keduanya, fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa Harun kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun itu takut atau sadar. Ternyata malah nantang. Yang kamu bawa itu sihir. Yo, kita aduk. Akhirnya dikumpulkan tukang sihir semua seluruh Mesir. Akhirnya ketemulah maka dikumpulkan pada hari mereka berkumpul yang ya, yang maksudnya adalah idul idnya idnya. Akhirnya adu kesaktian, masya Allah. Dia melimpar apa aja itu dari kala cengking ular, maka Nabi Musa alaihissalam melimpar tungkatnya. Jadilah ular yang besar memakan semuanya. Talqafu ma yasnaun mengambil, memakan apa yang dia perbuat. Akhirnya kalahlah. Ya. Kemudian tukang sihir faqaulahu sajidin. Dia tersungkur sujud. Semua dia mengatakan amantu bi rabbil alamin. Saya beriman kepada Allah. Eh, Fir'aun marah. Amantum qabla an azana lakum. Kalian beriman sebelum saya izinkan. Kurang ajar banget loh. Awas. Kue salib Kue potong tangan kamu, kaki kamu. Saya tidak peduli. Fakdi ma anta qadin, innama takdi hadil hayatud dunia. Lakukan apa saja yang kamu ingin lakukan terhadap kami-kami. Kamu hanya bisa melakukan di dunia saja. Benar betul, Pak. Ya, rencana itu tidak main-main. Mau di bumi hanguskan semua Bani Israel. Akhirnya pada waktu malam hari dibawa lari sama Nabi Musa alaihissalam. Dengar Kokok ayam itu membangunkan mereka. Bani Israel diberitahu, eh Tuan Beron, ini Bani Israel pada pergi semua di bawah Musa. Eh ini anak ini. Sudah salah kemarin, salah lagi, bikin kesalahan lagi, dibesarin, gak tahu diri. Kejar sama pasukannya. Akhirnya Pak, menjelang matahari terbit, sudah di pinggir pantai Laut Merah. Nabi Musa belakangnya laut. Depannya, samping kanan kirinya beron sudah ngepung. Ya Allah, mau kemana? Ya, kalau kita jebur mati kabeh, balik apalagi? Subhanallah. Akhirnya pertolongan pun datang. Musa, pukulkan tungkat kamu. Maka akan menjadi kalfir katau Ini dil adim. Nanti akan membelah kanan kirinya seperti gunung yang besar. dil adim. Betul. Dipukul jeger, maka akhirnya membelah. Syahlanlah semua Bani Israel yang ribuan. Akhirnya disebutkan di dalam beberapa kisah Israeliyat yang diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga oleh Imam Al-Baghawi di dalam Ma'ani Mutanzil dan juga oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Fir'aun akhirnya ragu-ragu. Ini tadi lautan. Kok jadi kering? Kanan kiri kayak gunung. Sampai air. Mati enggak? Maju mundur. Pasukan 200 ribu yang menggunakan kuda terbaiknya. Kuda balkok pak. Kuda balkok itu hitam, ada titiknya putih di kepala. Dan kakinya putih semuanya. Ganteng nggak itu pak? Ganteng. Akhirnya dipancing oleh malaikat Jibril. Dengan kuda betina dinaiki Jibril yang paling disenengin kuda-kuda ini. Wah, akhirnya Pak, Nggak nengok kanan kiri kuda itu. Lihat kuda yang disukainya. Ngeber itu. Cuat masuk semuanya. Wah Nabi ini malaikat Jibril mengacu terus. Dipancing masuk semuanya. Yang di belakang dikisahkan di dalam itu tafsir-tafsir tadi. Digiring oleh kuda yang paling ditakuti kuda-kuda itu. Wah, akhirnya apa? Lari dia. Lihat kuda belakangnya takut. Maju terus. Akhirnya di sana dipancing cewek, di sini ditakutin apa? Kuda yang paling ini masuk semuanya. Udah dikembalikan oleh Allah sementara Bani Israel sudah sampai pantai sebelahnya. Udah akhirnya tenggelamlah. Sehingga dia mengatakan amantu billadzi la ilaha illa amanat Banu Israel. Saya beriman kepada zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia yang disembah Bani Israel. Lihat bahasanya bahasa orang angkuh pak. Dia nggak pernah mau ngomong Allah, belum ngakui masih gengsi. Udah mati aja mau masih gengsi. Saya beriman kepada zat yang disembah Bani Israel. Kenapa nggak bilang Allah? Ya, akhirnya dari sekalian Allah masukkan ke mulutnya dan sudah tidak diterima. Terus kemudian dia pelihara jasadnya Allah oleh Allah dan akhirnya linaj'alaka ayatan untuk dijadikan ayat tanda kekuasaan linnas untuk manusia. Inilah sejarah akhirnya mereka berkembang biak kembali lagi ke Palestina, ya, ke Palestina yang dibawa lari oleh Nabi Musa ke Mesir dan otomatis di sini nampaknya uh, apa namanya dekat-dekat terusan Suez, nggak jauh ya. Terus kemudian di sanalah akhirnya lahir Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya ini kalau kita ceritain nanti Tolo, Jalut, Daud, Sulaiman sampai kemudian nanti mm, Yahya, Zakaria, Musa sampai Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana sikap mereka terhadap Nabi Muhammad di Medina sebelum diutus dia nunggu-nunggu tapi setelah diutus dimusuhi didustakan bahkan dia tidak mau menerima risalahnya dan akhirnya menentang yang akhirnya diusir oleh Rasulullah SAW Bani Qainuqa Quraidah Nadir dari Medina yang akhirnya secara total tidak ada dua agama di dalam Jaziratul Arab diusir jauh oleh Umar bin Khattab dekat ke daerah-daerah eh, ini eh, Jordania sana Inilah hadirin sekalian cerita singkat. Karena memang waktu dan sejarah ini memang panjang dan kalau kita ceritakan kait-kaitannya itu bisa nyampe Indonesia, bisa nyampe manapun, tapi yang bisa saya sampaikan itu saja dengan gerak cepat. Mudah-mudahan bisa dipahami karena kita belum sampai pada titik-titik kejahatannya. Ya, kejahatan dari masa ke masa, perlakuan dia kepada nabi, Pelakuan kepada Allah, syukurnya nggak ada. Bahkan nantang-nantang Allah, menghinakan para rasul, para nabi, bahkan membunuhnya. Zakaria sudah sukses di berhasil dibunuhnya. Yahya sukses berhasil dibunuhnya. Nabi Muhammad sudah juga direncanakan tapi gagal. Nabi Isa juga gagal. Ini rentetan sejarah. Menghalalkan riba, menghalalkan suap, dan menghalalkan berbagai macam kekejian dan pembunuhan, pembantaian atas nama agama. Karena semua manusia selain Bani Israel adalah hamba-hamba Buddha yang diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan dan kepentingan Bani Israel. Inilah dan suatu ketika Allah akan janjikan terus ditimpakan kesiksaan dan siksaan. Dulu peron kemudian setelah itu Bukit Nasor, setelah itu Yahudi Hitler. Bagaimana kemudian nanti insya Allah Rasulullah mengatakan. Saya akhiri dengan hadis ini. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى تقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود Tidaklah tegak hari kiamat sampai orang muslim ini memerangi Yahudi semua, membunuhinya sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan, "Wahai muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi belakang saya bunuh kecuali Gorgot." Ikhwan yang dipanggil oleh batu pepohonan siapa? Wahai muslim, wahai hamba Allah. Selagi masih hamba butun, abdul butun, abdul syahwat, abdul dunia, gak akan bakal bisa mengalahkan Yahudi. Makanya hadis ini pernah diflorkan di tengah mereka. Bahwa umat Islam akan bantai kita. Salah satu di antara mereka bertanya, kapan itu terjadi? Katanya Menteri Pertahanan salah satu di antara mereka mengatakan, kalau jumlah jamaah subuhnya umat Islam sudah sama dengan jumlah jamaah Jumatnya. Itulah yang bisa. Makanya kata Rasulullah SAW, لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق hatta yuqatil akhiruhum masih dajjal. Ya, akan terus eksis umat ini sampai hari kiamat, sampai yang akhirnya memerangi masih dajjal dan dajjal nanti di akhir zaman. Didukung siapa? 70 ribu tentaranya dari Yahudi Asfahan mengenakan toyalisa. Apa itu toyalisa? Coba hitam biasanya ada penutupnya ke kepala itu. Tumpang, tahu nggak? Ya, itu toyalita. Itu seragamnya Yahudi-Yahudi eh, Iran. Dan subhanallah nggak meleset apa yang dikatakan Rasulullah. Perkembangan Yahudi di Iran sangat dasar. Dan firqah ini sangat berkembang biak. Dan seragamnya itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Hitam, biasanya oh, film-film serem itu pakai begini. Itu. Mengenangkan pedang-pedang yang ini hiasannya dari emas perak. Akhirnya pada saat terakhir umat Islam tinggal sedikit terkepung di Masjidil Aqsa. Ketika itu imamnya Imam Mahdi turunlah pada waktu subuh Isa al-Masih. Ya. Kemudian setelah dia memundur, tetaplah kamu di tempatnya. Masing-masing sudah ada imam, kalian imam mereka. Setelah sholat buka pintu sudah ngepung semua. Kagetlah si Dajjal melihat makhluk yang ditakutin. Tidaklah melihat pasti meleleh. Dan dia kena sejauh pandangan matanya pasti meleleh. Eh Dajjal, saya hanya punya sabetan cuman sekali untuk kamu. Enggak dua. Kejar sampai babul lut dibacok akhirnya mati. Kemudian setelah itu ada Yakjud Makjud, Kemudian setelah itu ada Dukhon. Setelah itu ada gempa besar di arah barat gempa besar di arah timur, gempa besar di Jazirah Arab, kemudian setelah itu keluar Dabbah, lalu akhirnya matahari keluar dari barat, dan terakhir tanda yang ke-10 matahari eh, ada api menggiring manusia ke maksarnya dari Yaman. Selesailah dunia, tamat ceritanya. Demikian aku lukau oleh Hada, li walakum, wassafirullah al inna allaha wal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, silakan mungkin ada yang tanya. Tafadhol. Langsung saja lewat eh, mulut langsung biar cepat. Silakan. Ada ada yang tulisan juga nggak apa-apa. Ya? ya. Oke. Silakan. Ya, silakan Pak. Apa? Kejahatan. Oh ya. Yeah. Baik. Hadirin sekalian, sejak awal mulai mendapatkan pembebasan diawali dengan pengingkaran nikmat Allah. Penentangan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia mengatakan qalu lan tamassana an-naru illa an-nar illa ayyaman ma'duda. Tidaklah menimpa kami nanti neraka itu kecuali hari-hari belasan saja. Kemudian mengingkari perjanjian Allah dan juga memansu Alkitab dan juga memakan harta haram baik itu suap, riba, terutama jual jual menjual fatwa agama untuk kepentingan tokoh-tokoh agamanya. Juga mengerjai Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bahkan Nabi Musa pernah diusulkan kondor, punya penyakit kelamin. Akhirnya ketika mandi, pakaian Nabi Musa alaihissalam diletakkan di atas batu, batunya lari. Nabi Musa ngejar pakaian dalam keadaan telanjang. Allah ingin berikan, oh Nabi Musa sehat, kepada mata mereka. Dan ini diturunkan uh, hadis ini oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan diberikan bab oleh Imam Muslim bab jawazul ikhtisadi uryanan idza kana uh, mastura. Boleh mandi dalam keadaan telanjang di tempat yang tertutup. Oke. Okay. Kemudian kejahatan beliau mereka diajak perang oleh Nabi Musa nggak mau. Izhab anta wa rabbika faqatila inna hahuna qa'idun. Udah Musa pergi aja sama Tuhan ente. Kami akan duduk di sini. Akhirnya dibingungkan oleh Allah 40 tahun. di satu tempat namanya Waditi sekarang. Kemudian disitulah Nabi Musa wafat. Akhirnya dilanjutkan peperangan oleh penggantinya. Padahal Allah hanya menyeratkan untuk masuk tok. Yang perang itu Nabi Musa. Tenang, menang insya Allah. Nggak mau. <clears throat> Kemudian mereka disuruh untuk masuk gerbang, pintu gerbang. Fakulu hintatun nafir lakum. Disuruh mengatakan astagfirullah. Diganti dengan hintoh. Makanya hintohnya Yahudi sama dengan istaulanya Ash'ari. Merubah istawa menjadi istaula. Yahudi merubah hintoh menjadi eh, hintah menjadi hintah. Diselewengkan. Kemudian ada sekalian kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh Yahudi, mereka merubah ayat-ayat Allah sampai akhirnya perjanjian lama yang disebut dengan Taurat hilang. Kemudian juga nggak puas dengan itu, Injil juga dirusak, dipalsukan semuanya. Bahkan ada sekalian maaf perjanjian lama dan baru semua adalah karya Bani Israel. Dia mengatakan, "Hadhihi min indillah wa ma huwa min indillah. Ini dari Allah, bukan dari Allah, tapi dari dirinya sendiri dalam rangka untuk mencari maisha, mencari kekayaan. Alladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Kemudian yang tidak lain tidak uh, kalah serunya kejahatan dia adalah merencanakan membunuh setiap para nabi mereka yang dia tidak sukai. Bukan hanya yang diceritakan Yahya, Isa, Musa, eh apa namanya Isa Nabi Muhammad bahkan nabi-nabi yang tidak dituturkan yang banyaknya dari turunan Bani Israel juga direncanakan untuk dibunuh dan kejahatan berikutnya adalah yu'minuna Nabi ba'dil kitab wa yakfuruna Nabi ba'dil kitab iman kepada sebagian kitab kufur terhadap sebagian kitab dan yang tidak kalah pentingnya juga jual beli sihir wattaba'u ma tatru syayatin ala mulki wa maka kafara Sulaiman. Coba memfitnah nabinya. Dituduh Nabi Sulaiman itu tukang sihir, mengajarkan sihir. Allah bersihkanlah nabinya. Dan dia tuduh itu malaikat Jibril yang mewahyukan sihir kepada Nabi Sulaiman. Jibril sama Mikail. Makanya Allah membersihkan nabinya, malaikatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihir wama unzila 'alal malakaini sihir tidak pernah diturunkan oleh dua malaikat ya bibabila Harut wa Marut makanya menurut pendapat yang roje tafsiran eh, apa namanya yang mengajarkan itu dua itu bukan malaikat eh, tapi yang benar adalah syaitan kembali ya yang mengajarkan setan ini, mengajarkan apa sihir itu di Babel itu adalah syaitan. Ini dikuatkan oleh Imam At-Tabari dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dua itu adalah malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Karena konteks ayat ini Allah ingin membersihkan diri nabinya Nabi Sulaiman nggak ngajarkan sihir, Malaikat dua juga tidak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir adalah siapa? Syayatin. Dan itu pun mengatakan nahnu fit innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini kejahatan rentetan ya e, Bani Israel apalagi sekarang. Maaf. Hadirin sekalian, pada saat Raja Hamid kedua Turki Orang-orang Yahudi merengek-rengek untuk minta bisa tinggal di Palestina. Ditolak oleh Raja Hamid kedua. Kemudian lobby lagi. Apalagi pasca perang dunia kedua. Dia berhasil masuk. Itu pun jualan barang-barang rombengan dan bekas. Makanya ide pertama kali jual barang bekas alias apa? Pasar loaan itu yang pertama kali membuat gagasan Yahudi. Karena dia hidup telantar, Di perantuan nggak punya apa-apa. Jadi ngumpulin sampah-sampah, ngumpulin itu dijual. Nemu obeng dijual, mur dijual, baterai bekas dijual, itu. Akhirnya pada tahun 48 terjadi peperangan, hampir draw. Terjadilah gencatan senjata perjanjian. Minta tanah 25% di Palestina. 75%-nya orang-orang Palestina. Ditolak. Terjadilah perang lagi tahun berapa? 67. Menanglah Tela. Akhirnya dia bisa menjajah sampai sekarang. Sekarang wilayahnya Yahudi 80% milik Yahudi, 20% milik ini Palestina. So lihat ya. Habis. Kan bahkan bahkan uh, eh, peperangan akhir ini udah hampir tamat. Hampir tamat. Bahkan Palestina tinggal daerah otorita Kayak otoritas Batam. Otorita di bawah naungan negara Yahudi Raya. Dan dia sekarang Palestina kena ini apa? aksok kenapa tenang? Karena sudah di bawah teritorial kekuasaan Yahudi. Makanya orang yang umroh ke sana insya Allah aman. Ya, nggak usah takut-takut. Ya, Oh nggak perang aja kok kayaknya mau perang ke Palestina. Pamit-pamit, nggak usah pamit. Ya, So off itu namanya. Gak usah, gak ada apa-apa. Nah yang benar itu mau ke Gaza. Mau nyelamatin, nah itu harus siap-siap. Kalau orang Jawa itu selamatan wetonan. Bikin bubur apa, merah. <laughs> yang itu. Ya, di sana ada bawah Rita. Dan sekarang semuanya. Dan Masya Allah maaf Pak. Anak-anak Palestina menjadi pengemis. Mereka paling banter bisa kerja jadi tukang sampah dan paling tinggi itu jadi penjaga toko. Menjadi budak buruh Bani Israel. Ini, ini Yahudi. Dan ada yang sekalian, mereka jahilnya terhadap din dan wajar. 60 lebih tahun gak ada pengajaran adanya perang konflik perang konflik ngaji kapan? Wajar. Sehingga mereka itu jauh dari din. Dan muntah akhir ini kemarin saya sempat kumpul dengan para ulama dari seluruh negara di Mekah ketemu ulama dari Kurdi, ahli sunnah maksudnya, dari Suria, dari Yaman, dari juga amana e, eh, Palestina dan dari negara-negara. Ketika saat ulama dari Palestina itu cerita kita menangis semua. Coba bayangkan mereka hanya dikasih listrik dalam sehari 4 jam dok. Air juga begitu. Kadang ada, kadang enggak. Gaji enggak dikasih sudah berbulan-bulan Nemu roti itu subhanallah sudah senang sekali. Nasib mereka, ya. Apalagi sekarang dibombardir, dihabisin. Hampir sekarang sudah tidak memiliki apa-apa. Tapi insya Allah Allah akan mengirimkan kata Allah setiap zaman ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adab mereka menghinakan dengan adab yang pedih Allah dengan syarat itu Muslim Abdullah. Ya. Ada lagi yang tanya? Terakhir. Oh ya, nih, terakhir ya. Ustaz, apakah Yajud Majud adalah nama e, sebagian Dajjal atau itu? nanti aja kalau keluar antum tanya ya. Demikian Insya Allah hal-hal yang seperti ini ana juga nggak tahu perkara goib. Nah, nanti kalau udah keluar antum tanya. Antum dulu punya hubungan nama Dajjal apa? Ya. Eh, seperti Imam Syafi'i pernah ditanya, "Wahai Imam, iblis punya anak enggak?" Saya tidak pernah mendengarkan riwayat walimahnya. Eh, selesai. Ya. Apalagi anaknya, Mas. Ya, hal-hal yang seperti ini sebaiknya kita tidak tanyakan karena ini menyangkut perkara gaib dan riwayatnya paling banter Israel Ya.